Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. angkat Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-261 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mohasadi, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Mogan sebagai Rabanyak, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti masih berdiri termangu di pelataran Puri Sesaji. Tubuh Luh Jinggan dan dua orang dayang-dayang temannya sudah tidak nampak lagi. Hmm. Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan. Wajahnya mirip sekali dengan Stangsu. Aku hampir-hampir tidak percaya bahwa dia bukan Stangsu. Dia memang nampak lebih muda. Dan Stangsu nampak lebih dewasa tapi wajahnya, senyumnya, caranya bicara, langkah-langkahnya tak jauh berbeda dengan si Tangsu. Oh, apakah aku sedang berhadapan dengan penjelmaan roh istriku? Hei, siapa itu? Apa yang kau lakukan di tempat ini? Ada apa prajurit? Mengapa kalian ribut-ribut? Ah, ah, oh, Tuan Rakuti. Ah, aduh, Ampun Tuan, kami tidak dapat melihat dengan jelas. Kami kira bukan Tuan Rakuti. Kalian boleh meneruskan tugas kalian, prajurit. Ah, maafkan kami, Tuan Rakuti. Kami memang ditugaskan menjaga puri sesaji ini. Teruskan pekerjaan kalian. Aku hanya ingin berjalan-jalan. Aku ingin menghirup udara segar di luar. Ah, ah ba baik, Tuan. Ah, maafkan kalau kami telah mengganggu Tuan. Dua orang prajurit jaga yang tiba-tiba muncul itu bergegas melangkah pergi. Mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa setelah tahu bahwa yang mereka hadapi adalah Rakuti. Sementara itu, Rakuti masih tetap berdiri di pelataran Puri Sesaji. Hatinya masih sedikit berdebar-debar. Ah, Nini Luh Jinggan. Aku harus dapat mengenalnya lebih dekat. Tapi bagaimana caranya? Dia tinggal di lingkungan istana keputren. aku tidak peduli. Lujinggan dapat menawarkan rasa sesal dan sakit di hatiku ini. Baiklah, aku akan mencari kesempatan untuk menemuinya. Aku akan berusaha merebut hati Sementara itu, Luh Jinggan dan dua orang temannya sudah tiba di depan pintu gapura istana Kaputren. Tiba-tiba Luh Jinggan menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Luh? Kok tidak seperti biasanya? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku tahu. Luh Jinggan pasti sedang memikirkan pria tampan itu tadi. Maksudku, Tuan Rakuti. Kau jangan mengada-ada, Kundika. Baru pertama kali aku bertemu dengan orang itu. Nampaknya dia juga tertarik padamu loh. Apa peduliku? Aku belum tahu siapa dia. Jelas dia Tuan Rakuti. Kalau tidak salah, dia tinggal bersama Gusti Ramapati. Sekarang Gusti Ramapati mempunyai tujuh orang anak asuh. Salah satu di antaranya, ya Tuan Rakuti. Dan kukira Tuan Rakutilah yang paling tampan dan paling gagah. Kok tidak usah malu-malu loh. Bagaimana kalau misalnya Tuan Rakuti menaruh hati padamu? Kundika, Kau ini bicara apa? Sudahlah, jangan menggodaku terus. Kami adalah sahabatmu, Lu. Mengapa kau berpura-pura? Kalau misalnya aku menjadi lujingan, aku akan memberi kesempatan kepada Tuan Rakuti untuk mendekatiku. Namamu Muhasadi, bukan lujingan? Ayolah, bukankah kita disuruh menghadap Tuan Putri Tribuana? Beliau pasti sudah menunggu di ruangan pendopo Kaputren. Luh Jinggan melangkah melewati pintu gapura Kundika dan Mohasadi, dua orang dayang-dayang temannya itu, mengiring di belakangnya sambil tersenyum menggoda. Nuhjinggan tidak menghiraukan mereka lagi. Dia terus melangkah menuju ke ruangan pendopo Istana Kaputren. Duduklah, Lu. Aku akan memberi tugas padamu juga pada teman-temanmu yang lain. Iya, Gusti Putri. Kalian juga boleh ikut mendengarkannya. Ini bukan tugas rahasia. Iya, iya Gusti Putri. Besok adalah pertengahan bulan Waisaka. Aku ingin pergi ke Candi Simping. Aku ingin mengadakan upacara sesaji di sana. Malam ini juga, kau kutugaskan mengadakan persiapan lu. Besok kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Ampun Gusti Putri, siapa saja yang akan ikut serta dalam upacara sesaji ini? Aku akan membawa Raja Dewi dan Tungga Dewi. Mereka harus membakar dupa dan memanjatkan puji syukur kepada Dewata Agung, juga kepada arwah Gusti Prabu, Kerta Raja Wardana. Kau sudah tahu apa saja yang harus disiapkan, bukan? Iya, Gusti Putri. Hamba siap menjalankan tugas itu. Kundika dan Mahosade. Iya, Gusti Putri. Kalian berdua kutugaskan membantu Nini Luh Jinggan. Aku membutuhkan 12 orang dayang-dayang untuk mengerjakan upacara sesaji di Candi Simping. Aku hanya akan menginap di Simping semalam saja. Pikirkanlah soal perbekalan di jalan nanti. Jangan lupa mengumpulkan aneka macam bunga. Dan jangan sampai lupa membawa dupa yang harum. Iya, Gusti Putri. Biarkanlah hamba dan teman-teman hamba mengerjakan persiapan itu. Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Oh ya, lo. Tolong panggil tungga dewi dan Raja Dewi kemari. Baik, Gusti Putri. nini Luh Jinggan, Kundika dan Mohasadi menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian nampak Putri Tribuana Dewi dan Diah Wiat Sri Raja Dewi muncul dari samping ruangan pendopo. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu segera menghaturkan sembah di hadapan Ibunda Ratu. Besok pagi, kalian berdua harus ikut bersamaku ke Candi Simping. Aku akan mengadakan upacara sesaji untuk arwah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ampun Ibunda Ratu, Apakah Ibunda Ratu sudah minta izin pada Kanda Prabu Jayanegara? Iya, Ibunda Ratu. Kami senang sekali kalau dapat ikut serta Ibunda Ratu ke Candi Simping. Rasanya kami berdua sudah bosan. Kami tidak pernah dapat pergi kemana-mana. Kalian tidak usah khawatir. Biar akulah nanti yang akan minta izin pada Jayanegara. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu mengizinkan kami berdua untuk keluar istana barang sebentar, Ibunda. Kami pun ingin menghirup udara di luar yang segar. Selama ini kami hidup terkurung. Kami seperti burung di dalam sangkar. Kami sama sekali tidak mempunyai kebebasan. Iya, Ibunda Ratu. Kanda Prabu Jaya Negara telah merenggut kebebasan kami. Kalau kami dapat pergi ke Candi Simping, oh, alangkah senangnya Ibunda. Kami dapat menikmati suasana perjalanan yang pasti sangat mengembirakan. Oh ya Ibunda, kapan Ibunda Ratu akan berangkat? Aku merencanakannya besok pagi. Pagi-pagi sekali, kalian berdua harus menyiapkan seperangkat pakaian yang pantas. Ingat anak-anakku, kita bukan pergi untuk bersenang-senang. Justru sekarang ini, kita sedang dalam keadaan prihatin kita wajib mengenang arwah para leluhur khususnya arwah orang tua laki-laki kalian. Hmm, kalau tidak salah, besok tanggal 15 bulan Waisaka. Benar, Ibunda Ratu. Besok adalah malam Purnama Sidi, bulan Waisaka. Baiklah, Tungga Dewi. Raja Dewi, kalian berdua tidak usah khawatir. Aku akan membicarakan soal ini dengan saudara tuamu. Kapan Ibunda Ratu akan berangkat? Besok pagi, Jaya Negara. Mengapa Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi harus ikut serta? Kau pun sebenarnya boleh ikut serta Jaya Negara. Seorang anak mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah tiada, kami semua akan pergi ke Candi Simping untuk melaksanakan upacara leluhur Jaya Negara. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba tidak mempunyai banyak waktu. Tapi hamba juga keberatan kalau Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi ikut serta. Jaya Negara, kau tidak perlu khawatir tentang dua orang adikmu itu. Akulah yang akan menjaga mereka. Akulah yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Tidak, Ibu Naratu. Mereka tidak boleh pergi. Mereka harus tetap tinggal di Puri Manganti dan Puri Madukara. Itulah keputusan hamba. Jaya negara anakku, kau tidak bisa melarang seseorang yang berkeinginan baik. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau mensyukuri karunia Dewata Agung? Pernahkah kau mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa mendiang Ramandamu? Majapahit bisa berdiri karena cucuran keringat Ramandamu. Dan sekarang, kaulah yang duduk di atas singgah sana, menikmati semua ini. Kau tinggal duduk dan memerintah bawahan-bawahanmu. Semua kehidupan yang mewah ini. Kebesaran namamu, kejayaan negeri Majapahit, tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para pendahulunya. Ingat Jaya Negara, sekalipun kau seorang raja, kau juga masih terikat oleh ketentuan-ketentuan adat leluhur. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu sendiri. Kau tidak boleh lupa asal-usul. Kau menjadi ada dan berkuasa sekarang ini. Berkat mereka semua yang telah berjuang lebih dulu. Dan sekarang sudah pergi mendahului kita. Ucapan terima kasih itu perlu jaya negara. Setiap orang membutuhkannya. Terima kasih atas nasihat-nasihat Ibunda Ratu. Saya pun tidak melarang. Tapi saya tidak bisa mengizinkan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi pergi ke Simping. Apa alasanmu tidak memperbolehkannya? Ibunda tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya tidak menginginkan mereka berhubungan dengan orang-orang luar. Itulah sebabnya mereka ditempatkan di Purimanganti dan Purimadukara. Mereka tidak akan kekurangan apa-apa kecuali kebebasan. Ya, hamba terpaksa menempuh jalan ini. Jadi bagaimana kala gemut? Kalau kau tidak mengizinkan dua orang adikmu ikut serta, aku akan membatalkan rencana ini. Sudahlah, lupakan saja aku tidak jadi pergi ke Simping. Ibunda Ratu, hamba tidak bermaksud melarang Ibunda Ratu. Sikapmu itu sama saja dengan melarang Jaya Negara. Kau tidak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk tidak memperbolehkan adikmu ikut serta. Mengapa? Kami pergi tidak akan lama. Terus terang hamba khawatir. Hamba takut kesempatan itu nanti akan mereka gunakan untuk berbuat yang tidak-tidak. Aku akan bersama mereka, Jaya Negara. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah sudah kukatakan bahwa akulah yang akan bertanggung jawab? Um, berapa lama Ibunda Ratu akan pergi ke Simping? Kami pergi ke Simping tidak untuk bersenang-senang. Kami hanya membutuhkan semalam untuk mengerjakan upacara itu. Besok paginya, kami sudah akan kembali. Hmm. Kalau begitu baiklah. Saya mengizinkan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi pergi. Tapi dengan pengawalan yang ketat. Saya harus menutup segala kemungkinan buruk yang barangkali akan mereka tempuh untuk mencari kebebasan di luar. Hmm, Jaya Negara, Jaya Negara, tidak pantas kau mencurigai adik-adikmu sendiri. Kau tahu siapa itu Tunggadewi dan Raja Dewi? Justru kaulah yang harus mawas diri jaya negara. Apakah dapat dibenarkan seorang raja memerintah sebuah negeri dengan rasa takut? Kau mempunyai bala tentara ribuan jumlahnya. Mereka semuanya adalah prajurit-prajurit yang terlatih dengan baik. Kau mempunyai para pembantu yang setiap saat tunduk melaksanakan perintah-perintahmu. Kalau kau selalu mendasari keputusan-keputusanmu dengan kebijaksanaan, kau tidak perlu merasa takut. Nah, Jaya Negara, kukira cukup. Besok pagi aku akan membawa adik-adikmu ke Candi Simping. Baiklah, Ibu Naratu. Hamba percaya bahwa Ibu Naratu pergi ke Candi Simping untuk melaksanakan upacara dan bukan untuk tujuan yang lain. Kalau sampai Dinda Raja Dewi dan Tungga Dewi berbuat yang tidak-tidak, Ibunda Ratulah yang harus bertanggung jawab. Yuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Kalian berempat kutugaskan memimpin prajurit-prajurit yang akan mengawal Gusti Putri Tribuana. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Kami sudah mengumpulkan 100 orang prajurit Gusti Ramapati. Mereka sudah berkumpul di alun-alun Gusti. Mereka menunggu perintah untuk berangkat. Ingat Rawedeng dan kalian semuanya. Tuan Putri Tungga Dewi dan Raja Dewi akan ikut serta dalam rombongan itu. Tugas kalian yang paling utama ialah mengawasi mereka berdua. Dan selanjutnya kalian harus ikut terlibat dalam upacara itu. Aku ingin tahu apa sesungguhnya maksud Gusti Putri Tribuwana pergi ke Candi Simping. Selidikilah soal ini. Dan setelah kembali dari Simping, berilah laporan secepatnya kepadaku. Baik, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Mereka naik ke atas kudanya masing-masing, kemudian bergerak meninggalkan rumah kediaman sang Ramapati. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di alun-alun dan langsung bergabung dengan seratus orang prajurit. Nampaknya mereka sudah siap, Kerabanyan. Benar, Rawadeng. Kita tinggal menunggu rombongan dari Istana Kaputren. Hah. Nah, itu dia. Mereka sudah datang. Gusti Putri Tribuana dan rombongannya sudah datang. Seorang bekas istri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana muncul dari ruangan pendopo agung. Nampak Putri Tunggadewi dan Diah Wiat Sri Raja Dewi berjalan bersama mereka. Mereka melangkah perlahan-lahan diiringi dua belas orang dayang-dayang. Luh Jinggan, Gundika dan Mohasadi berjalan perlahan-lahan memimpin para dayang-dayang sambil menyunggi dua buah nampan perak. Mereka terus melangkah perlahan-lahan menuju kereta kerajaan yang dijaga beberapa orang prajurit di depan pintu gapura. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di Candi Simping? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.